بسم الله الرحمن الرحيم وسئل بعض العارفين هل ينام الشيطان أم لا فقال لا ينام ولو نام لكان استرحنا بل ما ينام ونحن ننام ويرى ولا يرى كما في دعاء سيدنا محمد بن واسع اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فأيس منا كما أيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينك بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير وقد تمثل له الشيطان فقال له لك الأمان مني ولا تعلم أحدا هذا الدعاء فقال له أما أنا فاجتهد فيّ wa man talaba minni du'a 'allamtuhu. Suila ba'dul arifin ditanya sebagian orang arif billah para ulia maksudnya, hal yana musyaiton? Apakah setan itu tidur? Amla atau tidak? Hah? Apakah setan tidur atau tidak? Kalau malaikat enggak kan? Setan ini regut enggak? Tidur enggak? lah la yanam, setan tidak tidur. Walau nama kalau setan itu ada tidurnya, lakan istarohna ya, kami bakal akan bisa tenang. Kenapa? Setan lagi istirahat, bebas dari setan. Setan tidak pernah istirahat, setan tidak pernah tidur. Balmayanam, bahkan setan tidak tidur, wanahnu nanam kita yang tidur terus. Setan itu musuh yang tidak pernah tidur, lah kita tidak tidur terus. Nah, ini repot ini. ini iya, iya. jelas jadi korban ini. Wayaror setan melihat kita walayuro dan setan tidak bisa dilihat oleh kita. Menguntungkan setan karena itu kalau kita tidak benar-benar minta perlindungan dari Allah, jelas kita menjadi korban. Hmm? Innalladzina amanu idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Eh? fasta'id billah minasyaitanir rajim. Minta perlindungan sama Allah daripada godaan setan tadi itu. Kama fi doa Sayyidina Muhammad bin Wasi, ada doa Muhammad bin Wasi, seorang arif billah masyaallah. Beliau berdoa ini, Allahumma ya Allah Innaka salat alaina Sungguhnya engkau telah Menguasakan kepada kami Aduan musuh Basiran yang melihat kami Basiran yang dapat mengetahui Yang melihat Bi'uyubina akan aib-aib Kekurangan-kekurangan kami Muttali'an dan mengetahui itu musuh ala auratina atas kejelekan-kejelekan kami yarona dia melihat kami huwa wa gabiluhu dan dia bersama orang-orang bersama kaum-kaum yang mendukungnya min haitsu rahum daripada sekiranya kami tidak melihat mereka kami tidak melihat mereka melihat ya Allah mereka tahu persis apa kekurangan kami apa kesalahan kami Allahumma ya Allah fa'ayyishu putus asakan itu musuh kami minna daripada kami kama ayyas tahu sebagaimana engkau memutus asakan dia musuh kami yaitu setan min rahmatik daripada rahmatmu ya Allah jangan kasih jalan musuh itu ya Allah karena mereka lebih menang loh mereka melihat kami enggak melihat mereka, mereka mengetahui kami, kami tidak mengetahui mereka. Ya Allah putus asakan itu setan musuh kami sebagaimana engkau putus asakan dia daripada rahmatmu. Wa minna dan putus asakan itu setan ya Allah dari kami kama gannadtahu min afik. sebagaimana engkau putus asakan dia daripada maafmu. Wa ba'id bainana dan jauhkan antara kami wa dan antara dia setan Kama ba'atta sebagaimana engkau jauhkan seta bainahu antara setan wa baina jannatik dan surgamu. Karena pasti masuk neraka semuanya setan dan turunannya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah atas segala sesuatu, maha mampu. Ini doanya Muhammad bin Wasi'. Wagatabathalau syaitan Benar-benar telah menyerupai itu setan menjilma itu setan ngomong sama si Muhammad bin Wasih menjelma ini bukan dalam bentuk asli kali. Hah? Faqala lahu maka berkata si setan kepada Muhammad bin Wasih lakal aman minni. Kamu tak jamin aman, tidak tak dah, Wala tu'allim ahadan hada doa, tapi syarat ya, jangan ngajari doa tadi itu. Muhammad bin Wasih, wis kamu tak saya perintahkan semua setan tidak boleh menggoda kamu tapi jangan diajari orang-orang doa itu bahaya itu kata dia Fakallah lalu maka berkata si Muhammad bin Wasi kepada setan Amma ana adapun aku fasdaya, enggak apa-apa usaha menggoda aku sudah ya ditantang sama bin Wasi. Tidak usah mana-mana wes ayo konfrontasi ya Wa man talaba minni doa, siapa orang minta doa, ajarkan doa ini, alam tu tak ajari. Mau apa kau? Tidak ada MUU ini. Ya. Tidak ada perjanjian. Nah. nah. Sini cerita ini betul uh, eh, dari, dari sini kita uh, bisa menghasilkan beberapa hikmah di antaranya jangan kamu eh, tidak waspada terhadap musuh utama kamu. Jangan kamu tadi itu lengah daripada musuh yang setiap saatnya mengancam kamu. Dinteni lu sama setan itu. Ditunggu kamu itu. naum sirotokal mustaqim. Ditunggu sama setan. Setan tidak pernah mem, apa, putus asa daripada kamu sampai akhir hayat kamu. Karena itu doa-doa yang model demikian ini betul-betul membuat setan tadi itu pegel. Apalagi yang minta husnul khotimah. Katakan kalau ada orang minta husnul khotimah itu, setan berkata apa? Grosoma gohri. Itu orang telah membuat tulang punggungku pecah. Akhafu annahu fatin. Aku khawatir betul-betul selamat itu orang. Ya Allah, minta husnul khotimah loh. Nah kalau orang husnul khotimah selama hidupnya digoda sama setan apa sini? Masuk surga itu orang. Setan menyatakan, "Wah, kono gawe ini kalau kalau begini nih, membuat aku payah." Karena justru inti daripada setan itu membuat orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, karena itu baca ini doa. Ini doa perlindungan daripada setan. Yang kedua, setan itu bisa menyerupa. Nah, setan itu bisa menjelma, menyerupa menjadi manusia atau yang lainnya. Nah, banyak sekali hal yang demikian itu terjadi. Karena itu jangan kaget kalau ada orang cerita bahwa saya tadi itu ketemu sama setan. Itu bukan ketemu wajah aslinya. Sebagaimana ada orang bisa bertemu dengan malaikat. Itu dalam bentuk bukan surah asliyah. Tapi itu adalah jelmaan. Demikian juga ruh dan lain-lainnya. Nah, karena itu hal yang demikian jangan diingkari. Nah kalau kita bawakan wake dalili nantinya. Paham ya? Nah, yang paling penting, eh? yang paling penting yang ada di sini adalah gimana caranya kamu selamat daripada bujukan dan godaan setan. Itu yang paling penting ya. Hmm. Ini menunjukkan bagaimana setan itu udah nggak bisa lah berubah jadi baik itulah. Pernah datang kepada Nabi Musa. Musa intikan kalimullah. Kamu kan langsung bisa berdialog sama Allah tanpa wasilah. Cobalah mintakan sama Tuhan Kami ini kepingin dapat rahmatnya Jadi hamba yang soleh Serius setan Serius Ya Allah Makhlukmu setan pingin kembali kepadamu Berharap rahmatmu Pingin jadi hamba yang koridoi Gak mungkin Kata Allah Karena sudah aku tutup tapi kalau untuk membuktikan kata ya sudah. Dulu kan setan diperintahkan sujud kepada Nabi Adam menolak kan? Sekarang suruh sujud ke kuburannya. Paham ya? Suruh sujud ke kuburannya. Oh, datang Nabi Musa kepada setan. Setan dapat kesempatan. Dapat kesempatan. Kamu dulu kan dilaknat oleh Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam kan? Sekarang kamu datangi kuburannya diperintahkan sujud kepada Adam. Apa katanya? Hidupnya saya, hidupnya saja nggak mau saya sujud, apalagi setelah matinya nggak sudi ya. Nggak berubah itu loh sombong itu ya. Nah, sombong itu hatta iman ditolak. Gitu, Kadang-kadang orang sombong diajak sholat, jangan ngurus saya, aku kafir, kafir temenan itu orang, kafir temenan itu orang. Hati-hati, jangan sombong. Suruh makan tangan kanan, Wih tak biasa, Suruh ngurus aku, aku sekadung biasa tangan kiri. Itu orang sombong itu. Batrul hak, Om tenas menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Alhamdulillah, itulah daripada sifat syaitan sehingga dia benar-benar dimusuh oleh Allah jauh daripada rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik wallahu alam. Ada perlu ditanyakan? Sip. Baik ya. Terima kasih. Berbicara uh, tentang makhluk Allah yang bernama setan, uh, dia minta hidup sampai nanti hari akhir. Tidak mati artinya. Nah, ketika kita mati, setan ini menggoda siapa atau sudah pensiun gitu, Ustaz? Terima kasih. Kan masih banyak anak cucu ente. Hah? Kan masih banyak itu anak cucunya kamu. Jadi bukan bukan kamu aja tugasnya setan semuanya. Karena itu satu manusia itu bukan satu setan. Mungkin ribuan setan karena setan itu anak beranak tak mati-mati mereka semuanya. Yang goda kita ini ribuan yang pengaruhi mata, pengaruhi telinga, perangai itu untuk kita bermaksud kepada Allah lah. Kalau kamu tidak betul-betul minta perlindungan daripada Allah, jelas jadi korban. Nah, jelas jadi kurba nih bumi nih kalau setan sembahnya eh, di, tak, di, di, diwujudkan jadi manusia punya ekor misalnya ya jadi jadi makhluk yang punya ekor yang bohir ini tidak ada di atas bumi ini yang tidak kamu injak ekornya setan saking polnya penuh dengan saya lebih banyak jumlahnya setan daripada manusia Nah, anak beranak gak mati-mati dan itu semuanya berusaha untuk menjadikan kamu penghuni neraka semuanya karena itu minta perlindungan yang bisa melindungi adalah Allah subhanahu wa ta'ala karena jangan lupa baca Quran loh a'udzubillahi minasyaitonirrajim semuanya dalam sholat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim apalagi nonton bal-balan a'udzubillahi minasyaitonirrajim Hmm, apalagi mau ke pasar. Ah, alhamdulillah rajin terus itu ya. Hmm, ada yang lain. Tuan, Di belakang itu. Terima kasih Ustaz. Hubungan antara setan, iblis, jin. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz Ahmad untuk jin itu bisa makan tulang. Itu gimana Ustaz? Ya. Jadi makannya setan gimana? Makannya jin itu gimana? Yang jelas mereka makhluk hidup. Dan mereka punya nafsu. Lah kalau nafsu itu berarti ada syahwat, makan, ya. Eh, minum, kemudian eh, punya akal, ya jadi bisa berpikir gimana cara cuma akalnya semuanya negatif itu setan dari itu. Ya. Terus gimana makannya setan? Ya macam-macam Nabi memberikan keterangan. Nah, jin itu makannya kalau kita makannya adalah daging. Eh, jin itu makannya adalah tulang gitu ya. Nah, kalau makannya jin itu juga daging, rebutan sama jin nanti manusia ini. Gitu kan gitu e, kemudian <laughs> e, apa namanya e, setan itu juga makan makanannya dari mana makanya setan tadi itu dari makanan orang yang makan tanpa menyebut nama Allah Hah? mereka juga bisa makan dari situ e, karena itu hal yang paling penting sebetulnya jangan bahas makanannya setan ya tempat tinggalnya setan atau yang lainnya yang paling penting gimana caranya kita tidak bisa diperdaya sama setan tapi yang jelas Nabi menerangkan eh, Allah menerangkan wasyarikum fil amwali wal aulad bahkan setan itu bisa menikmati istri kita kalau kita tidak membaca bismillah membaca doa yang diatur oleh Nabi SAW karena itu segala hal kita ini harus waspada. Kalau enggak setan itu akan bersama kita. Hmm? Makan sak pangananmu bisa barengin setan. Minum, rumah, pakaian semuanya. Nah, di sini kita harus betul-betul uh, waspada daripada setan.